السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد الحمد لله Bapak Ibu jam sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan kembali pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui nama-nama yang Allah telah kenalkan kepada kita sekalian dan bagaimana mestinya kita berinteraksi dengan Allah melalui nama-nama yang telah Allah kenalkan tersebut. Dan ini termasuk diantara kebutuhan kita yang paling mendasar karena tugas kita yang paling utama adalah bagaimana mewujudkan penghambaan kepada Allah, mewujudkan tauhid di tengah-tengah kehidupan kita ini sehingga yang mesti pertama kali kita kenal adalah siapa itu Allah yang kita sembah. Jangan sampai kita menyembah Allah sedangkan kita tidak mengenal Allah sama sekali. Dan semua upaya kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala Bapak sekalian harus membuahkan semakin cintanya hamba kepada Allah, semakin tumbuhnya rasa takut seorang hamba kepada Allah Ta'ala, dan semakin menumbuhkan rasa harap terhadap apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang menjadi pilar dari ibadah atau setiap ibadah yang kita lakukan yaitu al hub al khauf waraja kecintaan rasa takut dan rasa harap insyaallah kita masuk pada pembahasan Allah al-afuwu al-ghafur al-ghaffar At-Tawwab. Ini nama Allah yang memiliki makna yang mirip-mirip. Walaupun ada masing-masing ada ciri khas perbedaannya, tapi nama ini adalah nama yang mirip-mirip. Di antara ayat yang membawa Allah Al-Afuwu Al-Ghafur, Al-Ghaffar dan At-Tawwab. Di antaranya adalah ayat-ayat yang beliau dalam surat Al-Hajjat yang ke-60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa man aqaba bi misri bi misri ma uqiba bih thumma bughiya alaih layang surannahu layang surannahu Allahu innallaha la afuun ghafur demikianlah barang siapa yang dia telah membalas semisal dengan apa yang diperlakukan kepadanya membalas yang semisal itu adalah keadilan. Kemudian summa yang ali. Kalau dia telah membalas dengan semisal diperlakukan kepadanya, kemudian dia didolimi lagi, maka layang surannahullah Allah pasti akan menolong orang tersebut. Posisi orang-orang yang mazlum, Mas kalian, dia pasti akan berada di dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah sampai nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti berwasiat Bahkan yang diwasiatinya adalah dai yang dikirim oleh Nabi ke Yaman, itu Mu'ad bin Jabal. Apa kata Nabi diantaranya? Ittaqi da'watal mazlum. Takutlah anda dengan doanya orang yang terzalimi. Fa'innahu laisa bainahu wa bainaha illa atau laisa bainahu wa bainaha hijab. Tidak ada antara Allah dan doanya orang mazlum ini hijab. Ini doa itu akan terangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekalipun orang yang kita zalimi ini sekalian kafir atau fajir walaupun kepada orang kafir dan walaupun kepada orang yang fajir kita tidak boleh zalim. Karena bagaimanapun doanya orang yang terdolimi itu Walaupun dia kafir Atau dia fajir Itu akan terangkat Menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan Tidak ada hijab Tidak ada batas antara uh, doa dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah la'afuwun ghafur. Adapun bagi orang yang mereka setelah berbuat dosa dia minta maaf, dia meminta ampun kepada Allah, pasti Allah akan mengampunkan dan Allah akan memaafkan. Allah akan memaafkan dan Allah pasti akan mengampunkan. Kemudian di antara ayat yang lainnya memuat tentang nama Allah ini Faulaika salau ayyafu anhum wa kana Allahu afuwan ghafura Mereka itulah orang-orang yang semoga Allah memberikan maaf dan Allah zat yang pemaaf lagi maha pengampun. Ayat ini berkaitan dengan ayat yang bicara tentang hijrah. Hijrah dari Mekah ke Madinah saat itu adalah kewajiban yang harus ditunaikan setiap muslim dan muslimah. Orang yang tidak berhijrah maka dia statusnya zalim. Sekalian hijrah itu ada dua, hijrah fisik dan hijrah hati. Kalau hijrah fisik pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya dalam rangka untuk bisa lebih leluasa di dalam melaksanakan agama Allah Ta'ala. Di tempat asalnya dia sudah tidak memungkinkan untuk mewujudkan agama Allah. Salat nggak bisa, diganggu, disakiti, dizolimi. Ketika ada tempat lain yang lebih bisa longgar untuk melakukan ibadah, maka hendaknya dia hijrah, pindah ke tempat tersebut. Dalam hal ini ketika para sahabat di Mekah sudah tidak ada tempat lagi yang nyaman untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Sedangkan waktu itu di Madinah sudah siap. Penduduknya sudah banyak yang beriman dan mereka sudah siap menerima para muajirin sehingga sampai Allah kemudian perintahkan kaum mukminin untuk hijrah ke Madinah. Yang tidak hijrah ke Madinah maka dia statusnya zalim. Kalau dia meninggal, meninggal dalam keadaan dia orang yang zalim dan diancam dengan jahanam. Illal mustafafin. kecuali orang-orang yang lemah min rijal wan nisa wal wildan dari kalangan laki-laki tua bangka mamanya nggak bisa bergerak, nggak ada yang membawa. Kemudian wanita, anak-anak yang tidak tahu jalan dan tidak punya kemampuan. Ini termasuk mustabafin orang-orang yang lemah yang ini Allah katakan mereka itulah mudah-mudahan mendapatkan pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena secara umum agama kita ini di beban agama kita ini dasar tumpuannya adalah al-qudrah kemampuan. Sehingga apabila seorang tidak mampu maka dia terlepas dari beban tersebut. Atau agama kita juga ada istilah rukhsah, keringanan. Kalau tidak mampu begini, maka kemampuan di bawahnya lagi. Salat gak mampu berdiri, mampunya duduk, ya duduk. Duduk gak mampu lagi, berbaring. Ini adalah rukhsah yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Saya ini puasa asal yang wajib. Tapi ketika seorang dia safar atau dia sakit sehingga memungkinkan dia terasa berat untuk melakukan puasa, maka dia punya rusak untuk berbuka dalam kondisi safar atau dalam kondisi sakit yang bisa memperparah kondisi dia, memberatkan kondisi dia. Ah, orang-orang yang mereka tidak memiliki kemampuan atau dia, dia tidak bisa mewujudkan beban tersebut, maka dia gugur dari beban tadi. Dan mereka mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya, wa yatuballahu 'alal mu'minin wal mu'minat. Tadi jerat ada dua, ada jerat tempat, ada jerat hati. Kalau hijrah tempat itu berkaitan kemampuan. Tapi kalau hijrah hati, hatinya pindah dari syirik ke tauhid, dari bid'ah ke sunnah, dari maksiat ke taat. Ini wajib, fardhu ain. Gak ada yang bisa menghalangi. Tinggal hatinya itu dia mau atau enggak. Maka ini adalah fardhu ain. Setiap kita mesti harus berusaha untuk benar-benar hijrah. Inni muhajirun ila rabbi. Saya hijrah menuju Rabbku. Hijrah dari syirik menuju Rabbku tauhid. Hijrah dari bid'ah menuju Rabbku sunnah. Hijrah dari maksiat menuju Rabbku taat. Kemudian <coughs> Allah katakan wa yatuballahu 'alal mu'minin wal mu'minat wa kana Allahu ghafurar rahima. Allah menerima taubatnya orang-orang mukmin dan mukminat. Dan Allah itu zat yang pengampun lagi maha penyayang. Ayat ini Bapak sekalian sebelumnya bicara tentang taklif. Inna aradnal amanata 'ala samawati wal ardi. Aku beban aku tawarkan amanat ini kepada langit buah kemudian gunung dan bumi. Inna an inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibal. Ternyata langit, bumi, gunung yang Allah tawari amanat fa'abai ah, fa'abai yakni mereka menolak untuk mengemban amanat tersebut. Fasfaqna minha dikarenakan takut seandainya tidak bisa mengemban amanat tersebut. Fabaina milnaha wasfaqna minha. Tapi ternyata wahamalah hal insanu manusia yang justru menerima amanat tersebut. Dan kemudian dalam perjalanannya manusia innau kana zaluman jahulan Manusia itu banyak sekali yang zalim. Zaluman sangat zalim. Jahulan sangat bodoh. Zalim menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Harusnya Allah ditauhidkan malah Allah disekutukan. Zalim. Allah mestinya diimani, Allah dikafiri. Zalim. Allah mestinya ditaati, Allah dimaksiati, zalim. Dan yang zalim ini jauh lebih banyak dibandingkan orang yang mereka ini bersikap adil, artinya betul-betul menempatkan pada posisinya, Allah disembah, ditauhidkan, Allah disyukuri nikmatnya, tidak dikufuri, Allah di eh, itu ditaati, tidak dimaksiati. Ini sedikit sangat sedikit. Maka dikatakan Allah zaluman, jahulan dan bodoh. Manusia lebih mementingkan syahwat sesaat, kesenangan sesaat, dan melupakan atau meninggalkan kenikmatan abadi. Manusia jahulan sangat bodoh karena memilih sesuatu yang rendah, yang remeh, dan kau meninggalkan sesuatu yang besar. Semua kemaksiatan, Bapak kalian, itu nikmatnya sesaat. Semua kenikmatan nikmatnya saat. Orang mendem. Berapa lama sih nikmatnya mendem? Ya ketika nenggak-nenggak gitu setelah nenggak edan. Setelah nenggak dia yaitu kayak orang gila, mabuk. Dan seksaannya tentu lebih besar. Dia akan dibuat apalagi sampai kecanduan. Dia akan kesiksa berat. Nikmatnya sesaat. Kemudian pilunya panjang orang berzina. Berapa lama sih nikmatnya orang berzina? Ya bisa dibayangkan, nikmatnya sebentar. Tapi dampak zina itu akan berkepanjangan sampai bahkan sampai mati dampak zina ini kadang gak hilang. Contoh, sekalian, zina hamil ah anak yang dilahirkan walaupun dia kawini wanita yang dia hamil itu nanti dia tidak bisa menjadi wali dalam pernikahan anak kalau itu anaknya anak perempuan. Gak bisa jadi wali. Sehingga mesti ketahuan. Mesti ketahuan. Walaupun sudah bertahun-tahun, sudah 22, 20, 23 tahun. Ditutup-tutupi. Pas anaknya harus nikah, sang ayah tidak bisa menjadi wali. Kenapa? Pasti pertanyaan kenapa? Oh ini dulu lahir anaknya anak zina. Sehingga mesti walinya wali hakim. Ayahnya nggak bisa jadi wali. Termasuk dia tidak mendapatkan hak warisan. Akhirnya rentetannya panjang. Sekalian, nikmatnya sesaat, tapi pilunya berkepanjangan. Itu semua jenis penyimpangan, kekafiran, kesyirikan, kemunafikan, kemaksiatan, nikmatnya sesaat, pilunya berkepanjangan. Dan dikatakan jahulan bodoh, karena dunia itu memilih dunia, meninggalkan akhirat, tentu adalah kebodohan, karena dunia adalah sangat mataun qalil kata Allah. Kenikmatan yang sangat singkat dan sangat sedikit. Singkat, hitungannya sangat singkat. Yang sudah kita sampaikan berulang-ulang seandainya Bos sekalian kita punya umur 100 tahun Sedangkan di sisi Allah Satu hari itu kayak seribu tahun Inna yoman inda rabbi kekal sanatin mimma ta'udun. Maka 100 tahun kita ini seperti kurang lebih hanya 2,4 jam. Bagaimana kita meneguk kenikmatan 2,4 jam lalu kita lepas yang berabad-abad tanpa batas. Dunia itu harganya kata Nabi nggak lebih daripada sayap seekor nyamuk, bangkai kambing, kotoran manusia, setetes air yang nempel di jemari kita, bagaimana kita pilih itu? Kemudian kita tinggalkan surga yang penuh kenikmatan yang tidak ada taranya, maka manusia itu zaluman jahulan. Seringnya siap menerima amanat, tapi dalam pelaksanaannya banyak berkhianat, dengan amanat-amanat yang dia telah emban tersebut. Kemudian orang menerima amanat ada tiga macam kata Allah. Waliyu'adziballahu waliyu'adziballahu al-munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat. Ada yang munafik, ada yang musyrik, ada yang total mukmin. Yang munafik dohirnya menampakkan dia menerima amanat, tapi batinnya dia kufur dengan amanat itu. Musyrik dia khianat lahir batin. Kemudian mukmin dia amanah lahir batin tapi terkadang dia, dia menamanya dia manusia penuh kelemahan, banyak kekurangan sana sini. Kayak kita salat sekalian. Idealnya salat itu benar-benar khusyuk. Tapi alangkah sangat banyaknya kekurangan kita dalam menunaikan amalan-amalan semisal, semisal salat, semisal puasa, semisal haji, buahnya taksirat, banyak kekurangan yang kita lakukan maka segala kekurangan itu Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bagi orang yang betul-betul dia minta ampun kepada Allah, apapun dosa dia akan Allah ampunkan. Kalau dia mau bertobat kepada Allah, apapun dosa dia Allah ampunkan. Bahkan Allah tidak peduli apapun dosa yang dilakukan manusia. Bahkan Allah menyeru setiap pelaku dosa apapun untuk mereka bertobat kepada Allah, pasti Allah akan menerimanya. Ketika Allah bicara tentang orang-orang Nasrani yang berkeyakinan Allah itu satu di antara yang tiga keyakinan-keyakinan kafir Di antara mereka yang berkeyakinan Allah adalah Isa bin Maryam itu sendiri. Di antara mereka yang berkeyakinan Isa adalah anaknya Allah Ta'ala. Ini semuanya kejahatan, keyakinan yang dinisbatkan kepada Allah Ta'ala. Laqad kafara alladziina qalu inna Allah thalithu Telah kafirlah orang yang mengatakan Allah Satu di antara yang tiga Allah kafirkan. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Telah kafir mengatakan Allah al-Masih ibnu Maryam. Allah kafirkan. Takatu samawatu yatafattarna wa tansaqul jibalu wa tansaqul ardu wa tahirru jibalu hadda Hampir-hampir langit itu runtuh. Hampir bumi terbelah. Hampir gunung jugruk. Pandao lirahmani walada. Karena ucapan mereka Allah memiliki anak. Tapi kata Allah. Tentang mereka apa? Afala yatubuna ilallah wa yastaghfiruna. Apakah mereka tidak ingin bertaubat kepada Allah dan minta ampun kepada Allah? Artinya, kalau mereka dengan keyakinan yang kafir itu, lalu dia bertobat kepada Allah dan dia minta ampun kepada Allah, pasti Allah akan berikan taubat, pasti Allah akan berikan ampunan. Ketika Allah bicara tentang orang-orang munafik, sekalian, Allah katakan, Innal munafikina fid darkil asfal minan nar Orang-orang munafik itu dia dikeraknya api neraka. Dan layak. Orang kafir, orang munafik, dua-duanya sungguhnya kafir. Kalau orang munafik, Islam dohirnya, kafir batinnya. Orang kafir, kafir lahir batin. Tapi, bahayanya orang munafik bagi muslimin, lebih besar dibandingkan bahayanya orang kafir kepada muslimin. Karena orang orang munafik musuh dalam selimut, musuh dalam pagar. Dia menyatu dengan muslimin tapi dia musuh. Ini uh, ini tingkat bahayanya tentu lebih besar dibandingkan musuh yang di luar pagar. Musuh yang betul-betul mereka kelihatan maka layak kalau kemudian innal munafikina fit kil asfal minanar. Orang-orang munafik itu dia dikeraknya api neraka. Tapi kata Allah, illalladina illalladina tabu waslahu. Kecuali orang-orang yang mereka mau bertaubat lalu memperbaiki amaliyahnya. Maka kemunafikannya yang seperti itu Allah akan terima taubatnya kalau dia bertaubat. Dan Allah berbicara tentang setiap orang yang tenggelam dalam segala penyimpangan apapun. Allah dengan lembutnya mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim" لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا Wahai hambaku yang melampaui batas Wahai hambaku yang menyimpang Apapun penyimpangan yang dia lakukan Jangan pernah anda putus asa Dari rahmat Allah Ta'ala Allah yang akan mengampunkan semua dosa apapun Apabila hamba ini dia mau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalian sekarang apa itu makna al-afwu at-tawwab al-ghafur? Adapun al-afwu alladhi yamhu sayyi'at wa yatajawazu 'anil ma'asi. Al-afwu itu Allah yang menghapuskan keburukan. Dan Eh, mengampunkan atau tidak menghukum maksiat yang telah dia lakukan karena telah dihapuskan oleh Allah taala. Apa bedanya dengan Al-Ghafur? Kalau Al-Ghafur menutupi. Tapi kalau Al-Afu dihapus. Sehingga Al-Afu itu ablah minhu. Lebih dalam maknanya. Kita mengukir kesalahan. Kita tulis kesalahan. Dosa. Zina, pemanya. Atau dosa yang lain. Kalau dia dimaafkan Allah al-afu, itu dihapus. Sehingga menjadi nggak ada. Dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Dari lembaran catatan amal kita. Tapi kalau ghafur, itu ditutup. Ditutup masih hanya ditutup. Ibaratnya di tip X. Di tip X, isi masih tapi hanya ditutup, sater. Sehingga al-afu lebih ablah, lebih dalam maknanya dibandingkan dengan al-ghafur. Itu kalau al-afu dan al-ghafur bersanding. Sehingga Allah bukan hanya menutup dosanya, tapi sampai menghapuskan. Ini orang yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dianggap seperti tidak pernah berbuat dosa. Clear, bersih lagi. Ini al-afu dan al-ghafur. Adapun kalau kalimat ini al-ghafur sendiri, al-afu sendiri, maka makna al-afu ya al-ghafur, man al-ghafur ya al-afu. Tapi kalau bersanding memiliki makna yang berbeda tadi. Al-afu'u lebih dalam dibandingkan dengan al-ghafur. Kayak makna Islam dan iman. Kalau Islam dan iman itu bersanding jadi satu, dalam satu kalimat ada Islam, ada iman, maka keduanya berbeda. Islam adalah amalan dohir. Orang yang telah nampak amalan dohirnya Muslim, dia dikatakan Muslim. Tapi kalau iman, lebih pada amalan batin. Batinnya sudah terhiasi dengan iman. Maka orang munafik itu secara zahir dikatakan muslim karena zahirnya menampakkan keislaman. Tapi dia tidak dikatakan mukmin. Sehingga <coughs> iman dan Islam berbeda. Tapi kalau sendiri-sendiri Islam, iman, maka Islam ya iman, iman ya Islam sama. Sama dengan kalimat al-ghafur, al-afu dan al-ghafur. Innahu kana Allah perintah tadi innahu kana afuwan ghafura. Allah afuwan, zat yang memaaf, ghafura yang mengampunkan. Dua-duanya memiliki makna berbeda. Adapun at-tawwab, Mas sekalian, Walladhi yatubu ala ma yasha min ibadihi bitaufiq litaubah. wal qabul. Adapun taubat itu atau wab itu Allah yang memberikan taufik kepada hamba sehingga tergerak untuk bertaubat. Bertaubatnya hamba, kemauan bertaubatnya hamba itu atas taufik Allah Ta'ala. Oleh karena itu sekalian, termasuk semua kebaikan yang kita lakukan. Semata-mata hanya dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Bapak Ibu rahmati Allah taala Allah mengingatkan pada kita jangan pernah merasa kita berjasa dengan Islam. Dengan dakwah Islam. Enggak ada saya, Jombor ini kafir semuanya. Allah ingatkan. Yamununa alaika an aslamu. Qul la tamunnu alayya islamakum. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. In kuntum sadiqin. Ya Rasulullah. Mereka merasa berjasa kepadamu. Dengan keislamannya itu. Dia merasa berjasa kepadamu dengan keselamanmu, dengan keselamatan mereka itu. Kata Allah, katakan ya Nabi, La tamunnu alaiya islamakum. Jangan kalian merasa berjasa dengan keselamatan kalian. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Bahkan Allah yang berjasa kepada Anda dengan Allah memberikan iman dalam hati Anda sehingga tergerak untuk menjadi seorang mukmin. Sekalian, seandainya bukan karena taufik Allah, mungkin kita juga nggak mau pernah datang ke masjid, kita akan menjadi preman pasar, kita akan menjadi centeng-centeng di jalan, kita akan menjadi tukang pala, kita akan menjadi orang yang suka mabuk, suka judi, suka karuan. Seandainya bukan karena taufik Allah Ta'ala. Sehingga justru kita mesti bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, Allah yang telah memberikan kepadaku keimanan, keislaman, kemudian dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Ini semata-mata adalah taufiknya Allah Ta'ala. Termasuk ketika orang dia bertaubat, maka dia telah mendapatkan taufik dari Allah untuk bertaubat sehingga di Allah berikan taufik kepadanya sehingga dia tergerak untuk bertobat. Oleh karena itu sekalian, seorang mukmin yang menyadari seperti itu dia tidak akan ujub. Ada ria, ada ujub. Ria dia beramal pamer kepada orang lain. Ujub dia beramal dan merasa hebat karena kekuatan dia. Sehingga dia ujub, bangga. Saya, karena saya. Karena kehebatan saya. Mas kalian, inti dalam surat Fatihah itu, Al-Quran itu intinya surat Fatihah. Dan inti Al-Fatihah itu pada ayat, Iyaka na'bud wa iyaka nasta'in. Iyaka na'budu, ini penegasan kita bahwa totalitas kehidupan kita ini hanya kita pakai untuk beribadah hanya kepada Allah Ta'ala. Tidak kita arahkan kemana-mana. Ia karena stain adalah kesadaran penuh seorang hamba tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dan tentang kelemahan dirinya maka dia sadar penuh sehingga ya Allah hanya kepada engkau aku berminta pertolongan. Yang seandainya bukan dengan pertolongan Allah, kita tidak akan bisa melakukan kebaikan-kebaikan sekecil apapun. Oleh karena itulah, orang yang ria itu dia menyekutukan Allah dengan orang lain. Orang yang beramal dan ingin pamer pujian manusia yang diharapkan dia menyekutukan Allah dengan orang lain. Ujub, dia menyekutukan Allah dengan dirinya sendiri. Kenapa Ria dikatakan menyekutukan Allah dengan orang lain? Karena dia beribadah kepada Allah, mestinya niatnya itu hanya untuk Allah. Tapi dia niatkan untuk mencari pujian manusia. Maka dia telah menyekutukan Allah dengan orang lain. Kemudian ujub, harusnya dia itu sadar kebaikan yang dia lakukan itu semata-mata pertolongan Allah Ta'ala. Dia menyadari fakir, dia menyadari dirinya dhaif, tapi ternyata dia merasa hebat sehingga keberhasilan ini semata-mata karena faktor diri saya. Maka dia menyekutukan Allah dengan dirinya tidak menisbatkan amalnya itu kepada Allah, sang pemberi kekuatan, tapi menisbatkan kepada dirinya sendiri. Oleh karena itulah, kalau ia karena eh, kalau orang yang riak itu rusaknya pada ia karena but. Rusaknya pada ia karena butuh. Karena dia telah beribadah, lalu niatnya dia berikan kepada selain Allah Ta'ala. Ia eh, orang yang ujub, rusaknya pada ia karena stain. Harusnya dia menisbatkan kekuatan itu adalah milik Allah, tapi dia nisbatkan kepada diri sendiri. Demikian Syekhul Islam di antaranya menerangkan tentang orang yang riak dan orang yang ujub. Sehingga orang mukmin yang sadar sepenuhnya, maka dia bagaimana semua ibadahnya dia persembahkan hanya kepada Allah, dan bagaimana dia betul-betul hanya menyandarkan total segala kekuatan milik Allah sehingga dia senantiasa bersandar kepada pemberian maunah, pemberian pertolongan dari Allah taala. at tawab Allah zat yang memberikan taufik kepada hamba untuk bertobat, Lalu ketika hamba bertobat Allah terimanya taubatnya. Allah terima taubatnya. Yang menggerakkan Allah setelah dia bertaubat, Allah terima taubatnya. Ini Allah At-Tawwab. Kemudian sekalian beliau katakan wal afu wal maghfiratu min lawasimi dhatih la yakunu illa kadhalik pemaafan Allah, maha pengampunan Allah, itu sifat datiah. Artinya sifat yang senantiasa melekat pada Allah Ta'ala. Kapanpun itu Allah senantiasa bersifat datiah. Dulu pernah kita pelajari di awal-awal belajar, ada sifat datiah, ada sifat apa kemarin? Fi'liyah. Kalau dhatia itu sifat yang senantiasa melekat pada Allah Ta'ala. Ilmu diantaranya Allah senantiasa berilmu sepanjang waktu. Pengampunan Allah, pemaafan Allah, Allah bersifat demikian sepanjang waktu. Adapun fi'liya yang berkaitan dengan fi'il perbuatan, berkaitan dengan kehendak Allah. Allah hendak melakukan atau Allah enggak hendak melakukan berkaitan kehendak Allah Ta'ala. Ah, pemaafan dan pengampuni termasuk sifat dati ya Allah. Artinya Allah senantiasa yaitu bersifat pemaaf, bersifat maha pengampun sehingga kapanpun hamba itu dia minta maaf dan dia meminta ampun kepada Allah selalu Allah sediakan ampunan dan maafan bagi para hamba ini. Mas kalian, di antara sifat pemaafnya Allah Ta'ala wa taksirul waqi' minal khalqi yaqtadil uqubat al-mutanawi'ah segala taksirat segala kekurangan-kekurangan hamba itu sesuatu yang pasti terjadi pada hamba itu baik taksir berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban. Bapak sekalian, ketika kita ini diwajibkan Allah dengan perintah-perintah, berapa persen sih perintah Allah yang telah kita wujudkan? Katakanlah umpamanya 60 persen. Berarti kita telah meremehkan perintah Allah yang 40 persen. Kemudian, yang 60% kita lakukan itu seberapa sih kadar kesempurnaan kita dalam mewujudkan perintah Allah yang 60% itu maka kalau kita menyadari pasti buahnya kekurangannya ya kayak sholat umpamanya yang kita sudah sholat alhamdulillah tapi tingkat kehusukan kita dalam sholat itu berapa persen. Ini namanya taksirat. Belum lagi yang kita tinggalkan dari perintah Allah Ta'ala. Sehingga ada yang kita tinggalkan, ada yang kita lakukan dan penuh dengan kekurangan. Belum lagi bicara tentang berapa banyak larangan Allah yang kita langgar. Ini semuanya adalah kekurangan-kekurangan kita. Dan mesti ini kita sadari. Orang yang tidak menyadari punya kekurangan, dia akan tampil ujub dan sombong. Dia akan tampil ujub dan sombong. Kalau kita menyadari kekurangan kita, kita ini punya punya kewajiban kepada Allah, punya kewajiban kepada makhluk. Makhluk itu ada ayah ibu kita, ada istri anak kita, ada tetangga kita, ada masyarakat kita, ada penguasa kita. Pertanyaannya, hak-hak mereka itu sudah berapa yang sudah kita tunaikan? Haknya Allah, berapa yang sudah kita tunaikan? Haknya orang tua, berapa yang sudah kita tunaikan? Haknya anak istri, berapa yang sudah kita tunaikan? Haknya tetangga, masyarakat, berapa yang sudah kita tunaikan? Kok kamu ujub? Apa yang layak Anda ucapkan tentang diri Anda? Apa Anda tidak merasa banyak kekurangan yang Anda lakukan? Ini yang ditutup oleh syaitan sehingga manusia seakan nggak punya kekurangan sehingga tampil ujub dan sombong. Maka Nabi kita memerintahkan apa? Memerintahkan tawaduk. Wa annallaha auha ilayya an hatta la yabkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin Allah mewahyukan kepadaku agar tawaduk kata Nabi sehingga tidak ada orang yang angkuh satu dengan yang lainnya sehingga tidak ada orang yang zalim curang satu dengan yang lainnya kalau dia tawaduk maka tidak akan kejadian seperti itu karena angkuh dan sombong sehingga dia merasa sempurna, sehingga dia menindas orang lain, kemudian dia bersikap ya, ini zalim kepada orang lain karena dia merasa dirinya sempurna, sehingga angkuh, sehingga sombong. Nah sekalian, di antara sifat pemaafnya Allah, Allah tidak langsung menghukum setiap kesalahan perbuatan manusia. Seandainya setiap kesalahan Allah, setiap kesalahan itu langsung dihukum oleh Allah Ta'ala. Gak akan ada sisanya makhluk hidup di muka bumi ini. La yu'akhidullahu nasa bima kasabu. Seandainya Allah mengadab setiap perbuatan manusia. Mataroka ala dhariha min dabah. Di muka bumi ini gak akan lagi sisa. Ada sisanya makhluk. Salah langsung sambil meledek, mati. Salah langsung gempa bumi, salah langsung tsunami, salah langsung erupsi Merapi, oh ludes. Gak ada sisanya. Tapi Allah ketika harus menimbulkan musibah, itu hanya dampak sebagian kecil yang ingin Allah rasakan dari perbuatan mereka, itu pun dengan harapan Allah, la'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka mau kembali kepada Allah lalahum yadarraun. Mudah-mudahan mereka mau tadarru, bersimpun deprok di hadapan Allah Ta'ala. Tapi manusia betul-betul dungu. Semua ayat yang Allah kirim gak ada manfaatnya. Ayat Quran gak pernah dibaca. Dibuka, dibaca, difahami, gak. Katanya sibuk saya, sibuk ngapain? Cari duit, tidur, main, ngegame, ngobrol, kalau itu ada kesempatan, kalau itu ada waktu. Untuk ngobrol ada waktu. Untuk ngelamun aja ada waktu. Untuk tidur ada waktu. Untuk ngegame ada waktu. Untuk kerja ada waktu. Untuk main tenis ada waktu. Untuk main sepak bola ada waktu. Tapi kalau untuk pengajian gak ada waktu. Janjannya memang hatinya ada eh, pengagungan kepada Allah atau enggak. Itu aja sungguhnya itu. Memang hatinya itu ada pengagungan kepada Allah atau enggak? Kalau dia ada rasa pengagungan kepada Allah, pasti akan dia sempat-sempatkan. Pasti akan dia ya ini sisihkan waktunya. Karena peremehan itulah maka dia bilang enggak ada waktu. enggak ada waktu. Kalau yang datang orang yang diremehkan, enggak ada waktu untuk ketemu dia, enggak ada waktu, enggak ada waktu kesempatan enggak ada. Tapi kalau orang datang itu akan memberikan keuntungan pejabat atau wah, nggak ada waktu, dia ada dadakan waktunya itu. Karena memang hatinya itu yang tidak beres. Kepada Allah seakan nggak kenal dan seakan nggak ada kebutuhannya, maka nggak ada waktu. Tapi kalau untuk yang hawa nafsu dia punya keinginan, dia akan waktunya itu. Mas Allah pemaaf. Walaupun manusia keterlaluan Allah tidak azab total sehingga ludes. Maka dikatakan dalam hadis Nabi, laisa hadun asbara ala ada sami'ahu Allah innahum la yad, uh, innahum la yad'una lahu waladan wa innahu la yu'afihim wa yarzuquhum. Tidak ada seorang pun yang lebih bersabar dari berbagai gangguan yang didengar sebagaimana Allah Ta'ala. Kalau bapak ibu kemudian diomel-omeli orang, tiap waktu, tiap saat ketemu, dibodoh-bodohkan, kemudian dicaci maki, kemudian diumpat-umpat, kemudian direndah-rendahkan, kira-kira telinganya merah enggak? Dan kalau mampu mungkin bisa kawas orang tersebut. Tapi Masya Allah betapa sabarnya Allah. Allah dibilang punya anak. Allah diingkari. Allah disamakan dengan nyorok itu, dengan demit, dengan kerbo, dengan segala macam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala bersabar dengan tetap memberikan mereka sehat, tetap memberikan pada mereka rezeki bos diumpat-umpat sama pembantu, tapi bos ini tetap ngasih gaji sama pembantu. Bagus gak? Wow luar biasa kalau ada bos yang kayak gituan. Ini Allah Masya Allah dicaci maki manusia, direndahkan manusia, disamakan dengan makhluk yang lemah. Tapi Allah bersabar dengan memberikan mereka tetap sehat, mereka dapat rezeki. Maka pemaafan Allah ada dua. Afuhul am. Ya ini pemaafan Allah yang umum untuk semua orang yang mujrim dan kafir. Mereka masih mendapatkan pemaafan Allah Ta'ala. Dalam pengertian, perbuatan-perbuatan mereka tidak langsung diazab total oleh Allah Ta'ala. Masih banyak yang dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Ini yang manusia kemudian dungu. nyata nih. Nyata nih, di sini juga banyak maksiat dan ayam-ayam saja. Nggak ada apa-apa, nggak ada gempa, nggak ada tsunami, nggak ada amblek bumi. Memangnya minta kamu? Allah SWT terkadang ingin memberikan pelajaran di satu tempat, yang lainnya ngambil pelajaran. Bukan malah nantang-nantang kayak orang kafir. Ya Muhammad, ya Nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala, kalau memang benar kamu, mbok dimbleken langit kepada kami. Nantang datangnya azab Allah Ta'ala. Ini sifat orang kafir dari zaman dulu terhadap para nabi ketika mereka berdakwah. Kalau mau kamu benar nabi, mbok coba langsung diturunkan azab sekarang juga. Padahal kalau mereka diturunkan azab begitu nggak ada yang bisa menolak. Bagaimana orang merintih dengan gempa yang timbulkan. Siapapun mereka nggak bisa menghentikan, nggak bisa menolak. Sehingga tinggal mereka betul-betul merasakan kelemahan. Tapi ketika mereka dibuat Allah tenang, mereka nantang-nantang pada Allah. Yang kedua, pemaafan Allah yang khusus. Yaitu kepada hamba-hamba Allah yang bertaubat kepada Allah Ta'ala. Pemaafan umum Allah memaafkan sebagian perbuatan mereka dengan tidak langsung memaafkan. Pemaafan yang khusus yaitu Allah memberikan ampunan kepada orang-orang yang mereka beristighfar, mereka bertobat, betapapun dosa yang mereka lakukan. Ya Ibn Adam, lau alau anna dhunubaka anana sama wa an Adam Seandainya dosa Anda itu sampai sundul langit. Saking banyaknya dosa mereka lakukan. Thummastaghfartani. Lalu Anda beristighfar kepadaku. La ghafartu lak. Pasti akan aku ampunkan dosamu. Walaupun dosanya sampai sundul langit. Sangat besar, sangat banyak. Dia istighfar, Allah akan berikan ampunan. Di antara pemaafan Allah, sekalian, di antara sifat al-fa'al afu Allah Ta'ala. Allah jadikan kebaikan-kebaikan kita ini otomatis menghapuskan kesalahan. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu juga dia akan menghapus